Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari Selasa nih. Belum bulan kita belajar bahwa Allah SWT ngasih tanda sebenarnya sama kita. Ya, apa tanda-tandanya saudara berada di dalam jaminan Allah? Apa tanda-tandanya saudara lagi dimurkai Allah? Ya, kemarin kita belajar hitungan tahun 2004 utang 15 juta. Tahu-tahu tahun 2012 jadi 67 juta. Bisa jadi sih itu ujian. Kadang-kadang Allah tuh kalau tidak ahabballahu abdan jika Allah mencintai seseorang, ya ubtulia. Lalu orang itu kemudian diuji oleh Allah dengan segenap atau serangkaian ujian-ujiannya. Tapi mbu Ahmad lah gitu. Tiap tahun lu kok nambah utang terus. Ini pasti ada yang salah gitu. Ya ngaku aja dah gitu. Ya kecuali kita bilang begini, ya Rob, selama ini saya jaga diri benar jaga ya tapi kan hari gini, Pak. Siapa juga sih yang betul-betul jaga dirinya ya kan? Karena Allah betul aurat terbuka. Sholat kita belang belentong rezeki kita kadang-kadang ya begitu ada campuran ini campuran itunya seru lah dan hebatnya ini Masya Allah nih setiap kita ngaji nih di khataman Qurannya ini pas melulu apa yang kita pelajari pagi ini ya kita akan pelajari akan kita baca bareng-bareng surah An-Nisa ayat 80 ya sampai kira-kira kita baca 81 <clears throat> dah ya nanti kita ketemu kalimat bahwa Watawakkal 'ala Allah dan bertawakallah kepada Allah wa kafa billahi wakila. Sungguh cukuplah buat kalian semua Allah sebagai pelindung kalian. Wih, Masya Allah lah. Masya Allah, Masya Allah. Ayo kita ngaji dulu pemirsa. Surahnya An-Nisa ayat 80-81. A'udhu billahi من الشيطان rajim. Man yuti'ir الرسول faqad أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عندك بيت طائفة منهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Benar sesungguhnya itu urusan sih kita kembali aja sama Allah. Saya Maya di urusan urusan kita sehari-hari semua urusan betul lah kita kembaliin aja sama Allah ada yang sebel sama kita kita balikin sama Allah ada yang senang sama kita kita balikin sama Allah ada yang nolongin kita kita balikin sama Allah ada yang nyulitin kita kita balikin sama Allah urusan rezeki kurang balikin sama Allah urusan rezeki lebih kita balikin juga karena sama Allah kita sedekah kita zakat tuh nggak kita nggak kerja kita balikin juga semuanya sama Allah semua urusan balik ke Allah ini urusannya supaya kita dapat jaminan Allah swt Perhatikan saudara, kemarin Senin kita belajar barang siapa yang beriman. Kita ganti deh ya, ini udah penuan nih. Ganti satu. Oke. Persyaratannya adalah satu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ah. Ini atolak ayat ujung ayat 2, ayat 3, ujung ayat 4, ujung ayat 5. Persyaratan pertama adalah kita beriman pada siapa ya? Pada Allah dan hari akhir. Imannya bagaimana nih iman kita nih? Kalau iman kita bilang nggak bakal kebayar kayak nih Pak Ustadz, nggak bakal kebayar beneran. Tapi kalau kita bilang insya Allah nah, utang mah bakal kebayar nih, ada Allah, insya Allah akan kebayar. Bagaimana kita imannya? Mangkana yu'minu billahi wal mil akhir. Ustadz, kita udah udah percaya kok sama Allah, Allah bakal bayar utang kita. Tapi kenapa pada waktunya nggak ada? Bos, kalaupun nggak ada, Allah nggak mungkin tinggal diam. Ada aja judulnya gitu loh. Lapak yang nagih lah minta maaf. E, saya hari ini nggak bisa ke rumah Anda ya. Nanti saya ke rumah Andanya mungkin bulan-bulan depan karena saya masih keluar kota. Terus kita pura-pura nih, pura-pura di atas angin. Terus duitnya bagaimana nih? Mau transfer apa gimana? Ntar aja, ya, ntar duitnya saya ambil aja bulan depan. <laughs> Masya Allah. Kenapa saudara tidak dapat di tanggal yang deadline itu? Karena barangkali saudara tidak percaya sama Allah dan hari akhir saudara takutnya sama manusia. Syarat pertama adalah mangkana yu'minu billahi wal akhir. Syarat yang kedua adalah wa may Nah, ini dia. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa sih? Penuhi apa yang wajib. Hati-hati loh. Sekarang nih masalah sholat, puasa udah banyak dientengin sama orang-orang ya. Kadang-kadang saya suka sedih gitu. Makin kecil tuh orang, makin apa namanya strata sosialnya makin payah. Bukan nama Allah makin kenceng gitu, sama Allah makin kurang. Apa dia bilang gue sholat nggak sholat sama aja puasa? Nggak sama gitu loh. Enggak sama. Kalau tadinya ente pada miskin enggak sholat ya, maka bertambah-tambahlah kemiskinan itu dengan sholat insya Allah gitu. Insya Allah setidak-tidaknya kita beribadah dalam kemiskinan kita itu lebih hebat. Penuhi apa yang wajib, jauhi apa yang dilarang. Ini aja judulnya. Jauhi apa yang di yang dilarang. Ini namanya bertakwa kepada Allah. Nah kalau saudara lagi butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kan kalau ini dua diberesin sama saudara, maka judulnya dua lagi tuh. Apa di sininya? Ya ja'allahu makroja. Saudara akan punya jalan keluar. Yang kedua adalah zukhu min haythu la yahtasib. ada solusi, bertambah juga rizki. Nah, ketemu nggak selama ini solusinya? Kalau solusi nggak ketemu, mati obor ya, mati apa ya disebutnya, mati langkah. Nggak ada gelap gitu. Rizki juga masya Allah. Nah, ente kudu hati-hati tuh. Duh, jangan-jangan kita belum beriman dan belum bertakwa. Saudara yang dirahmati Allah, kita kembali ya, di wisata. Terima kasih. Ya. Kalau kita coba lihat diri kita dari kacamata kesulitan, sebenarnya ini bisa menjadi juga ukuran dari jaminan ya dari Allah kan. Kalau ente punya masalah, ada nggak way outnya? Kalau ente punya rizki, ada nggak tambahannya? Kalau ente punya masalah nggak ada way outnya gitu loh, gelap segala macam gitu. Dan berlangsung bertahun-tahun lamanya, waduh pak, khawatirlah kita tidak berada dalam posisi iman dan takwa. Kan orang sering bilang ya imtak imtak imtak tuh iman takwa. Ayatnya mana ini di ayatnya nih. Dalikum yu'azu bihi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mestinya kalau jaminan itu ada dari Allah setiap kita punya masalah, apa keda masalahnya tiba-tiba nih rumah harus dibayar sama kita Kata yang punya kontrakan, saya tidak bisa lagi perpanjang kalau saudara mau beli aja. Karena saya udah mau jual. Wah itu kan masalah buat kita. Sekaligus sebenarnya bahan jadi risk gitu. Nah ketika kita sudah dalam posisi beriman di kontrakan kita yang kita dengar ngaji. Kita juga sholat, sholat duha, sholatul lail. Di rumah kontrakan itu sebisa-bisanya kita kemudian jamu orang makan, jamu orang-orang susah di kontrakan itu pun kita pantang ngomongin orang, kita pantang masukin apa barang-barang yang Allah tidak suka. Terus wamaya takillah dan dia segenap usaha dia memenuhi yang wajib, meninggalkan yang dilarang. Apa yang terjadi? Ya ja'allahu makroja. Baru aja yang punya rumah pergi, suami pulang lu ngabarin, "Bang, tadi yang punya kontrakan datang, pilihannya cuma dua." Kita keluar dari rumah kontrakan kita, lo dipulangin sisa duitnya, kan misalnya setahun nih, udah jalan setengah tahun kan dipulangin tuh atau bang kita dikasih kesempatan sama yang punya kontrakan buat beli kontrakan ini ini nih orang kalau sudah pada derajat iman sama takwa bos tinggal begini doang nih ya Allah saat yang ditunggu tiba nih rumah ini belum kita tawar malah udah tawarin. kasih dia gimana ceritanya lah duit nih gitu <clears throat> terus kita datang sama yang punya kontrakan bu kapan perlunya yang punya kontrakan bilang saya perlu tanggal 15 Agustus lah kalau saya sampai tidak ketemu tanggal 15 gimana? Udah ada yang mau. Udah ada yang mau, tinggal saya terima doang duitnya. Oh begitu ya. Ayo udah dah, izinin saya sama istri saya doa dulu dah. Ya lu doa dah. Bilang sama Allah ya, 240 juta. Nggak boleh kurang. Ya kita bilang sama Allah ya Allah nih ditawar sama kita 240 Bininya di belakang bilang Bang minta sama Allah jangan pas-pasan tambahin Lo maunya berapa? 255 lah ya 255 ya Allah Ya. sama Allah maji minta 240 sama minta 255 sama tinggal ngucap doang ini butuh nih kan problem nih ini Allah hadir kan bos kan jaminannya dua kalau Allah kasih solusi pasti Allah kasih jawaban betul nggak kalau Allah kasih kemudian eh sorry Allah kasih kemudian persoalan Allah kasih solusi dan jawaban ini solusi dan rezeki ini cek ke pending Alhamdulillah Ji sampai tanggal 16 kagak ada nih duit 240. Suami udah marahin istrinya, lu sih pakai ngelebih-lebihin 255. Kalau <laughs> tahu nih kita belum untungnya udah ngentit 15 <laughs> juta. Bang, kan 15 jutanya buat bukan buat rumah, Bang. Buat renovasi, buat apa? Believe or not ya, believe or not nih, masalah rumah tetap aja jadi rezeki kita. Nggak percaya saudara si ibu ini datang sama yang punya membeli baru nih tanggal 16 maaf ya saya kan udah bilang kalau ini rumah udah ada yang mau beli tapi situ tanggal 15 saya tunggu nggak datang ya udah ini dia yang beli nih pemilik barunya nih dia kenalin nih Haji Ahmad yang beli misalkan gitu terus kita gimana ya bos it iya, ayat ini nih nggak berhenti ayatnya ada terusannya apa terusannya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu fahuwa hasbu ini fahuwa hasbu ini jaminan lagi nih dia harusnya ditaruh di sini nih fahuwa hasbu ya di sininya wama yatawakkal ala Allah dan siapa yang bertawakal pada Allah Allah akan kemudian mencukupkannya apa yang terjadi ya kita bilang ya Pak Ahmad saya emang ditawarin tapi masya Allah Allah belum kasih rezekinya buat saya jadi <clears throat> ya nggak apa-apa kita siap-siap aja kapan Pak Ahmad akan nempatin rumah ini kita minta waktulah barangkali satu dua hari untuk membereskan rumah ini di luar dugaan si ibu pemilik kontrakan apa kata Pak Ahmad nggak apa-apa tinggalin aja masih ada setahun kan nggak Pak tinggal setengah tahun nggak apa-apa nggak apa-apa tinggalin aja udah nggak apa-apa kok tenang aja beres kok Allah, itu dia Allah tuh tetap aja kita tinggal di rumah kontrakan tersebut. Terus bagaimana? Apakah kita mundur? Jangan dong. Rumah ini udah pernah ditawarin. Berarti kalau kita jejak terus, masuk nih ke dream, pray, and action. Gabungin tuh pelajaran-pelajaran kita. Jejak terus nih doa sama Allah. Doa terus sama Allah. Maka insya Allah nih bakal jadi teman sama si Ahmad. Ahmad bilang, Pak, emang udah pernah ditawarin rumah ini sama Bapak, Iya bayarin aja. Lebihin aja saya berapa kek. Pak Haji minta berapa. Iya 255 dulu ya kita minta 255. Sekarang dia yang nawarin 255. <laughs> Bos, pada saat itu datang ente udah punya duit barangkali 355. Hitung, ente kalau punya masalah cepet nggak dapat solusinya? Terus rezeki gimana? Kalau jadi karyawan rezeki statis mendingan ya. Lo flat itu. Set. Ini aja mesti khawatir gitu. Mesti khawatir kenapa? Oh, tiap tahun kebutuhan naik kok. Aslinya nih kalau kebu kalau kita punya gaji flat, sesungguhnya kita begini bos, down. Betul nggak? Down. Apanya yang nggak down sih di sini anak lahir kembar dua, oh, repot kan? Hah? Nggak bini malu kameramen bini satu aja. Kami udah dua. Nih sini nih nambah anak. Di sini kemudian nambah pembantunya kan Nah sementara kita cadangannya mungkin cuma 4 juta toh itu nggak boleh sih cuman bilang cuman. Tapi ini kalau ente flat begini ini masalah. Coba cek dulu, jangan buru-buru bilang ya kita kan mesti nerima Ustaz. Enggak, tar dulu, cek dulu gitu. Ya, ya silakan yang mau lewat-lewat dulu. Hidup ini isinya muhasabah saudara. Isinya adalah introspeksi diri. Percayalah omongan saya, kalau saudara mau mengintrospeksi diri saudara, itu saudara akan ketemu tuh bocornya tuh di mana gitu. Perasaan gue udah lima tahun nih jadi office boy terus. nemikir nah dong, mikir dong. Allah tuh nggak flat begitu ngasih rezeki tuh set set set gitu. Ustad, Ustad bilang nih anak, anak kan juga rizki Ustad. Tuh anak nih rizki. Tapi tetap aja ini mesti kita cek Lu nambah anak, sholatnya kagak nambah. Nambah anak, ketakwaannya nggak nambah. Ini jadi beban. Ada loh orang-orang yang kemudian diazab dengan hadirnya anak. Wih, Masya Allah dah. Orang katakan menikah itu anugerah Dah. Tapi ada orang-orang diciptakan neraka sama Allah justru di pernikahannya. Banyak itu. Hati-hati itu. ukuran ini nih. Kalau ente nggak beriman, ente nggak bertakwa, sementara ente punya masalah kelar terus, rizki juga nambah terus, ente udah belajar kemarin tuh. Apa disebutnya? Ayo, lulus nggak nih? Apa tuh disebutnya? Ente nggak beriman, ente nggak bertakwa, ente malah ngecilin orang-orang yang pada sholat, <laughs> lu sholat, lu minjem terus sama gua, ngecilin gitu. Padahal dia tidak beriman, tidak bertakwa, tapi solusinya ada melulu, rezekinya nambah melulu, sehingga membuat kacamata orang-orang yang sholat itu jadi rusak. Apa kata orang-orang yang sholat? Apa kata orang-orang yang sabar? Apa kata orang-orang yang lempeng hidupnya? Gila ya, gua perasaan udah jongkir balik tetap begini-gini aja. Tapi dia itu ngobrol begitu-begitu, masya Allah naik melulu. Wah, salah tuh kita, ya. pandangan kita salah. Sebab apa? Orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa lalu dapat solusinya, tambah dia punya rezekinya itu disebutnya istidraj udah belajar ini saya aja yang ngajar masih ingat kok istidraj namanya apa Allah akan tunda gitu. ibarat layangan tuh Allah kerja tinggi dulu tuh terus tinggi tinggi begitu udah di atas tak patah seng seng seng waduh nyangsangnya di pohon capi ya anak sekarang nggak kenal pohon kecapi dong sian Ya, bener anak sekarang nih Masya Allah Pon capi nggak kenal, pon dongdong nggak kenal Pon cermeng nggak kenal Lah nyari ayam di internet Lah gimana ceritanya anak sekarang Coba sebutkan macam-macam jenis ayam Dia google saat macam-macam jenis ayam Udah terjadi nih sekarang Udah terjadi loh anak kita nih ampun deh Ya anak saya tuh pernah itu pengen tahu cerita bunga teratai Saya etenteng eh, ayo nah, ayo kita ke kebun raya nah nyari nyari bunga teratai mau jangan di internet kebun raya saya bilang ayo kita bawa lontong sekalian bawa tiker ya ini dia ente beriman tidak bertakwa tidak kalau ente beriman dan bertakwa maka kalau setiap anda dapat solusi dari apa namanya persoalan saudara anda bertambah rezeki maka dia bukan istidrot itu dianugerah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala nah yang menarik adalah Bila mana Anda sudah dihidangkan sama Allah kesulitan dan disempitkan rizki, lalu saudara bisa beriman dan bisa bertakwa, sesungguhnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara ya, hari begini ya, kalau dengan utang saudara, saudara bisa mengenal Allah. Berbahagialah saudara. Berbahagia saudara, betul bahagia saudara. Banyak orang kok yang nggak punya utang dia nggak punya Allah. Tentu kita pengennya sih nggak punya utang dan punya Allah. Tapi saya bilang, ketika kemudian kesusahan kita, rizki yang sempit ini malah membuat kita menjadi beriman dan bertakwa, sesungguhnya itulah anugerah dari Allah. Dengan perceraian kita, kita malah bisa sholat malam barangkali, nggak ada yang ganggu. Dengan di PHK, Alhamdulillah kita bisa sama anak. Dengan kemudian usaha jadi hancur, kita diselamatkan Allah, tidak lagi nyuap, tidak lagi nyogok. Sesungguhnya ini adalah anugerah. Banyak orang yang takut sekali sama kesusahan. Takut. Dia pengennya nyaman terus ya. Ada sesungguhnya di balik kesusahan itu. Ada Allah SWT. Kalau kemudian kita bisa menemukan Allah di tengah kesusahan kita. Kesempitan rezeki kita. Betul-betul ini Allah anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwalak. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au a'taitahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina nura sudurina jala'a humumina dhahaba ahzanina humumina ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban walhamdulillahi rabbil alamin makasih saudara sampai ketemu lagi hari esok jangan lupa ya siapkan diri sebaik-baiknya untuk kuliah setiap hari jangan ntar masuk ntar kagak entar lihat entar kagak entar belajar entar kagak jangan Ikutin terus supaya jangan putus nih pembelajaran kita insya insya Allah. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.